يعني. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الزنون ولا يصفه الواصفون يعلم مثاكيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الامطار وعدد اوراك الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق به النهار ثم الصلاه والسلام على نبينا ورسولنا وامامنا وحجتنا ومولانا محمد وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار وتابع تبيهم ومن تبعهم بإحسان ila yaumil wuquf bainal malikil jabbar Assalamu alayka ya Rasulullah Assalamu alayka ya Rasulullah Assalamu alayka ya Rasulullah Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang sungguh kami cintai dan kami muliakan para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada acara ini yang penuh dengan keberkahan penuh sekali dihadiri oleh anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semuanya yang kami hormati aparat pemerintahan sipil dan militer Bapak Wali Kota dan seluruh aparat pemerintahan saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di Al-Hawi saya menyampaikan ada seorang yang mengatakan kepada mertuanya bahwa dia belum bisa mencintai Nabi Muhammad sebagaimana dia mencintai Yesus. Dia sudah masuk Islam. Ini terjadi kenapa saudara-saudara? Ketika orang tuanya berbicara seperti itu, saya katakan, berarti ibu jangan marah. Kalau ada orang mengatakan dia belum kenal Nabi, kita apain? Kita apain saudara-saudara? Kalau ada orang mengatakan saya belum kenal Nabi, kita kan? Kita kan? Kita gebukin. Kalau ada orang yang mengatakan saya belum, saya belum bisa, jangan kita kebakaran jenggot ini tanggung jawab kita tanggung jawab kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu ghassarna fi haqqi Rasulillah kita masih kurang untuk melaksanakan tanggung jawab kita terhadap Rasulullah Rasulullah adal amanah wa nasahal ummah wa ballagha risalah wa nahnu la wallah lam nuaddi Saudara-saudara, kalau ada orang berbicara seperti itu, tanggung jawab kita. Sudahkah kita pernah menanamkan, tidak usah jauh-jauh, kepada keluarga kita? Pernah kita duduk dengan keluarga kita, lalu pembahasan kita bukan politik, pembahasan kita bukan duit, pembahasan kita, anak kita kita suruh cerita tentang Rasulullah. Duduk Ternyata ini yang belum didapatkan oleh mereka yang di luar Islam karena umat Islam sibuk dengan sibuk dengan apa? Saudara-saudara Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh seorang teosofis seorang yang bukan beragama Islam teosofi itu aliran menganggap semua agama punya kepingan kebaikan punya bagian kebaikan bernama Anibesan dia mengatakan tidak masuk di akal ini kata dia tidak masuk di akal seorang yang membaca kehidupan Nabi Muhammad mempelajari kehidupan Nabi Muhammad karakter saja tidak masuk di akal kalau cuma berhenti di kagum pasti akan melampaui kekagumannya sehingga dia akan beriman bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah bukan manusia biasa akan tetapi basyaran lakal bashar, manusia tetapi bukan seperti manusia yang biasa saudara-saudara seorang sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah pernah ketika beliau di samping Rasulullah kemudian datang beberapa orang yang mengatakan wahai Rasulullah suku Daus sukunya Abu Hurairah berasal dari suku namanya suku Daus. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, suku Daus telah melampaui batas. Wahai Rasulullah, doakan kehancuran untuk suku Daus." Di samping itu ada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, "Saya takut kalau Nabi mengangkat tangannya dan berdoa untuk kehancuran kaumku, doa Nabi tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi didesak untuk mendoakan kehancuran kepada suku Abu Hurairah Nabi Muhammad mengangkat tangannya Allahumma hadi dausan wa atuni ilayya muslimin Ya Allah berikan petunjuk kepada suku Daus datangkan mereka kepadaku dalam keadaan Islam minta disuruh mengutuk malah malah diapakan Ini yang hilang sekarang dari kebanyakan umat Islam. Makanya mereka tertarik dengan yang lainnya. Promosi yang mereka lakukan luar biasa. Sampai saya pernah melihat seorang ibu berkerudung, seorang ibu berjilbab hampir berkelahi dengan suaminya. Kenapa saudara-saudara? Karena si ibu yang berjilbab itu mau foto sama santer kelas. Mau foto sama santer kelas, suaminya bilang jangan. Ibu sama anaknya ini pakai kerudung Kenapa? Mereka tertarik karena yang di sana cara menariknya itu hati. Membuat simpati dan itulah yang dibawa oleh Rasulullah, mereka yang mengambil, kita yang meninggalkannya. Peringatan Maulid yang kita rayakan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, kita mengharapkan mudah-mudahan akan mengingatkan kita untuk terus berjalan di jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, saudara-saudara, ada bocoran ada bocoran paling banyak di sorga orang Indonesia <laughs> amin bukannya ketawa paling banyak di sorga orang dari orang Indonesia paling banyak orang Pulau Jawa dari Pulau Jawa paling banyak Jakarta dari Jakarta paling banyak saya tidak basa-basi inilah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkumpul dengan para ketika para sahabat beliau sedang berkumpul Nabi Muhammad datang kepada mereka kemudian Nabi Muhammad mengatakan atar daun antakunu rub'a ahlil jannah fakabarna Nabi datang kepada para sahabat yang sedang berkumpul Nabi mengatakan hei kamu mau tidak kalau seperempat penduduk surga semuanya isinya kamu kami kata para sahabat kami takbir Allahu Akbar kemudian Nabi melanjutkan atar daun antakunu sulusa ahlil jannah mau tidak kamu menjadi sepertiga penduduk surga jadi kalau surga itu sepertiganya semuanya umat Nabi Muhammad sahabat mengatakan fakabarna kami takbir kemudian Nabi mengatakan wallah ini da'autullah antakunu nisfa ahlil jannah min ummati demi Allah aku telah meminta kepada Allah setengah dari penduduk surga isinya adalah umatku dan sekarang terbukti paling banyak Islam itu ada di di Indonesia berarti bocoran itu mudah-mudahan benar dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita hadan Allah wa iyyakum ajmain wal afu minkum alaikum warahmatullahi wabarakatuh